Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang wajib dan wajib kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur maka benar-benar akan aku tambah nikmatku itu. Dan apabila kalian kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Mensyukuri nikmat Allah dengan hati, mensyukuri nikmat Allah dengan lisan, dan mensyukuri nikmat Allah dengan anggota tubuh yang lainnya. Dan di antara kita mensyukuri nikmat Allah adalah upaya kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya dengan jalan menuntut ilmu. Yang insya Allah akan kita bahas kitab Tazkiyatun Nufus, yaitu membersihkan hati atau membersihkan jiwa. Membersihkan hati, membersihkan jiwa ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Artinya mengapa jiwa perlu dibersihkan? karena jiwa itu bisa kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan apa yang telah meluruskannya Allah lah yang telah mengilhamkan kepadanya al-fujur dan takwa, kejelekan dan kebaikan. Maka sungguh beruntung dan berbahagia orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya qad aflaha man zakkaha ada dua kemungkinan di sini yang melakukan pembersihan. Yang pertama adalah disebutkan pelakunya adalah orang tersebut, pemilik jiwa itu. Sebagaimana dinukil dari perkataan Mujahid dan Qatadah. Dan juga ada makna bahwa yang melakukan Pembersihan jiwa adalah Allah Subhanahu wa taala yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Arqam beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal." والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها Qala Zaid kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna hunna wa nahnu nuallimukumuhunna akhrajahu Muslim. Dari Zaid bin Arqam beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari lemah dan sifat malas dan aku berlindung kepada engkau dari pikun, dari sifat pengecut, dan dari sifat kikir, serta berlindung kepada engkau dari azab kubur. Ya Allah datangkan kepada jiwaku sifat takwa dan bersihkan jiwaku. Engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Engkau adalah walinya. Engkau adalah tuannya. Ya Allah, Aku berlindung kepada engkau dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Tidak pernah terpenuhi nafsunya dan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari doa yang tidak diterima. Dan Zaid bin Arqam beliau berkata, Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal tersebut kepada kami dan kami mengajarkan kepada kalian hal tersebut. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh lima Muslim. Kalau begitu ada, yang perlu kita perhatikan adalah kita ketahui membersihkan jiwa merupakan sesuatu yang dituntut bagi seorang muslim. Kalau bentuk sirah yang terdapat dalam Al-Quran siwa khabar qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya meskipun ini bentuk khabar namun yufidu bihi au yuradu bihi al-amr meskipun ini bentuknya adalah suatu kabar pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala namun terkandung maksud di dalamnya adalah perintah. Dan banyak bentuk-bentuk tersebut dalam ayat-ayat yang lain. Bentuknya khabar, namun maksudnya adalah perintah. Salah satu contoh, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi orang-orang yang dicerai, dia memiliki iddah menunggu sampai tiga kali suci. Ini bentuk khabar, namun tujuannya adalah perintah. Maka kewajiban kita untuk mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang bersumber dari dua penyakit besar, yaitu asyubhah dan asyahwah. Subhat dan syahwat yang akan dibahas di dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini di mana subhat ini melahirkan keraguan-raguan yang akhirnya orang bisa keluar dan meninggalkan agama Islam. Dan subhat akan melahirkan syahwat akan melahirkan perbuatan tercela dari perbuatan maksiat yang bisa melemahkan jiwa orang itu, melemahkan orang tersebut sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Raja, saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kitab Tazkiyatun Nufus ini dibuka oleh penulisnya pada poin yang pertama beliau mengatakan al-ikhlas wal mutaba'atu syartan liqabulil amal. Ikhlas dan mutaba'ah merupakan dua syarat diterimanya sebuah amal. Beliau membuka dengan ikhlas dan mutabah, karena ikhlas dan mutabah ini dua perkara yang sangat penting yang tidak boleh salah satu apalagi keduanya ditinggalkan bagi seseorang ketika dia melakukan amalan-amalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala Sebab kalau tidak dia akan merugi. Beliau mengatakan la yaqbalullahu azza wa jalla amalan minal a'mal hatta yatawaffara fihi syartan. فالأول هو الإخلاص وهو شرط الباطن والثاني هو متابعة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو شرط الظاهر ودل على هذا المعنى كتاب الله المنزل وسنة النبي المرسل صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima amalan dari amalan apa saja yang ditujukan untuk bertakarub kepada Allah yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai terpenuhi dua syarat. Adapun yang pertama adalah al-ikhlas dan ia merupakan syartul batin yaitu syarat batin. Dan yang kedua adalah mutaba'atu sunnatur rasul, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia merupakan syartul zahir, syarat zahir yang menunjukkan makna ini adalah kitabullah yang diturunkan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi yang diutus oleh Allah yaitu firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya Saudaraku benar raja yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah di sini sungguh penulis memahami betul apa yang dia lakukan. Karena dia ingin memberikan kepada kita sekalian dan juga bagi dirinya untuk membersihkan jiwanya maka tidak mungkin semuanya itu dilakukan kecuali pintu pertama yang harus dibuka pintu pertama yang harus diselesaikan adalah persoalan ikhlas karena ini merupakan syarat pertama diterimanya amal tidak mungkin amal apa saja diterima oleh Allah kecuali dilakukan dengan ikhlas dan ikhlas ini sangat mudah untuk diucapkan. Berkali-kali disampaikan khatib menyampaikan di atas mimbar. Para duat, para ustaz menyampaikan dalam berbagai pertemuannya. Namun sangat berat untuk dilakukan. Sampai-sampai mengatakan Yusuf bin, Al -As bin Asbat takhlisun niyyah ashaddu alal amilin min tulil ijtihad. Bahwa mengikhlaskan niat dalam perbuatan itu sungguh lebih berat bagi pelaku pelaku amal dibandingkan dengan perbuatan itu sendiri. Al-Fudail bin Iyad beliau mengatakan huwa akhlasuhu wa aswabuhu fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam lam yuqbal wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal wa qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada فالعمل الصالح هو الموافق للسنة وعدم الشرك هو الإخلاص وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن فإسلام الوجه والإخلاص والإحسان هو متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم Al-Fudail bin Iyad beliau mengatakan maknanya adalah ikhlas dan sawab. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu apabila ikhlas dan dia tidak sawab maka tidak diterima oleh Allah. Dan apabila amal itu sawab dan tidak ikhlas maka dia tidak terima. Apa itu maksudnya ikhlas? Hendaklah dia untuk Allah Subhanahu wa taala dan sawab hanya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman barang siapa yang ingin berjumpa dengan Robnya hendaklah dia berbuat amalan yang soleh dan jangan sekali-kali dia menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Amal soleh adalah perbuatan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Adapun ada musyriki jauh dari perbuatan syirik adalah itulah ikhlas. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat An-Nisa 125 Siapa yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah sementara dia berbuat baik. Maksudnya dia menyerahkan wajahnya kepada Allah adalah ikhlas. Dan maksudnya dia berbuat baik adalah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendengar Radroja, saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan dua syarat ini untuk kita melangkah lebih jauh dengan amal-amal kita yaitu al-ikhlas wal mutabaah. Orang yang ikhlas lebih banyak diuji tentang mutabaahnya. Orang yang ikhlas dalam beramal diuji dan digoda senantiasa digoda oleh syaitan tentang amalnya tersebut sesuaikah dengan sunnah dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak sedikit kita jumpai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam perbuatannya dengan ikhlas, namun tidak sesuai dengan dengan sunnah. Ubay bin Kaab radhiyallahu taala anhu beliau berkata, bersederhana Perhatikan kamu beramal. Sederhana di atas sunnah itu jauh lebih baik daripada kamu bersungguh-sungguh di atas bid'ah. Ini ujian bagi orang-orang yang ikhlas. Dan godaan orang-orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan sunnah, dohirnya, maka diganggu dan digoda oleh syaitan dengan ikhlasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Allah Subhanahu wa taala berfirman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Ana agna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu rawahu Muslim. Aku adalah zat yang tidak butuh sekutu kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melakukan satu amalan yang disekutukan dengan selain diriku di dalamnya, maka akan aku tinggalkan dia dengan sekutu-sekutunya. Artinya Allah tidak membutuhkannya. Bukankah sudah cukup bagi kita? Tiga orang yang merupakan tonggak dari dakwah ini sampainya Islam kepada kita setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka namun sungguh menjadi pelajaran penting bagi kita untuk kita perhatikan sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبته ولكنك قتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد كيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحبه أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد كيل ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار روى أخرجه مسلم dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya pertama manusia pertama kali yang akan dihukum oleh Allah dari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Kemudian didatangkan dia, kemudian dikenalkan nikmat-nikmat Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mengenalnya. Lalu ditanya, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kau lakukan dengan dengan nikmat-nikmat itu?" Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, aku telah berjuang, berperang demimu sehingga aku mati syahid." Allah menjawab, "Engkau berdusta, akan tapi engkau berperang untuk dikatakan sebagai pemberani. Kemudian dikatakan dan diperintahkan kepadanya lalu diseret mukanya dan dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua adalah seorang yang belajar ilmu dan mengajarkan membaca Al-Qur'an. Kemudian didatangkan dia, dikenalkan nikmat-nikmat itu kepadanya dan dia mengenalnya. Lalu Allah bertanya, "Untuk apa engkau kerjakan itu semua?" Dia menjawab, Ya Allah, aku belajar ilmu dan mengajarkan. Aku membaca Al-Quran untukmu, Ya Allah. Dusta engkau. Engkau mengatakan, engkau mengajarkan ilmu hanya untuk, atau engkau belajar ilmu hanya untuk dikatakan sebagai alim. Dan engkau membaca Al-Quran supaya mendapat gelar sebagai kori Lalu diperintahkan dengannya dan diseret wajahnya lalu dimasukkan ke dalam neraka wal billah. Dan yang ketiga adalah seorang yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rizki dari berbagai macam jenis rizki. Kemudian didatangkan lalu dikenalkan dengan nikmat-nikmat itu dan dia mengenalnya lalu ditanya Allah bertanya kepadanya untuk apa engkau kerjakan itu dia menjawab, tidak aku tinggalkan satu jalan pun yang kau cintai untuk diberikan infak kepadanya kecuali aku lakukan yaitu aku infakkan di jalan di jalan itu untukmu ya Allah. Kadzabta engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liqalahu wa jawad. Engkau mengerjakan semua itu hanya untuk disebut sebagai dermawan. Lalu diperintahkan dengannya lalu diseret wajahnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sudah cukup bagi kita, saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tiga golongan yang merupakan tonggak dari dakwah ini. Tiga golongan setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian jasa-jasa mereka sehingga Islam sampai kepada kita. Dengan tiga golongan ini setelah Allah Subhanahu wa taala kita memahami Islam dan juga kita sekarang ini. Namun tiga golongan yaitu mujahid yang berjuang di jalan Allah dengan menumpahkan darahnya, melayangkan nyawanya atau orang yang bergerak di bidang dakwah yang menyediakan fasilitas di mana-mana. Dan yang kedua, seorang alim, seorang dai, seorang ustadz yang menyampaikan, mengajarkan ilmu dan mengajarkan orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan serta para dermawan. Mereka semua nantinya dihukum pertama kali di hari kiamat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka wal billah semua yang membedakan adalah karena niat yang ikhlas niat yang tidak ikhlas oleh karena itu senantiasa kita mohon kepada Allah subhanahu wa taala karena ikhlas itu merupakan pekerjaan yang sangat berat Sebagaimana tadi disampaikan oleh Yusuf bin Asbat yang dinukul oleh Murajab Al-Hambali takhlisun niya asyaddu 'ala al-'amilin min ijtihad bahwa membersihkan niat agar ikhlas itu jauh lebih berat dan lebih sulit dibandingkan dengan amal perbuatan itu sendiri. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya Tidaklah aku mengobati sesuatu yang ada pada diriku lebih berat dibandingkan dengan niatku karena dia senantiasa berbolak-balik Seseorang sekarang ikhlas, namun nanti syaitan datang membisiki. Syaitan datang membujuk dan merayu sehingga dia keluar dari jalan yang telah dia tetapkan semula. Ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan tidak sedikit dari semula dia beramal sudah bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu apa yang diharapkan? Apakah dunia yang diharapkan? Maka ketahuilah Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura Allah Subhanahu wa taala berfirman barang siapa yang menghendaki balasan di dunia disegerakan di dunia maka kami segerakan di dunia. Bagi siapa, bagi apa yang kami kehendaki dan bagi siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan, kami sediakan baginya neraka jahanam. Dimasukkan ke dalamnya dalam keadaan terhina dan terusir. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin beliau mengatakan dengan ayat ini beliau mengomentari bahwa orang-orang yang berbuat dengan tidak ikhlas. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Barang siapa yang hendak mendapatkan balasan segera di dunia kami segerakan, tapi di sini muqayyad tidak semua orang yang tidak ikhlas kemudian mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak semua orang yang tidak ikhlas ketika dia menyumbang untuk dakwah, ketika dia menyumbang untuk masjid, ketika dia menyumbang menginfakkan hartanya untuk anak yatim, kemudian dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Baik itu ingin kedudukan, baik itu ingin kemuliaan, baik itu ingin pujian. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan pujian dari manusia karena perbuatan yang tidak ikhlas, namun bukan pujian yang dia dapatkan akan tetapi sebaliknya, yaitu celaan dan hinaan dari manusia. Waliyahudzubillah. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang ingin mendapatkan segera balasan di dunia, kami segerahkan Kami segerakan balasan itu. Tapi siapa? Siapa yang kami kehendaki dan apa yang kami kehendaki. Dan tidak berhenti di situ saudaraku. Orang yang tidak ikhlas. Kemudian Allah berfirman, "Summa ja'alda lahu jahannam." yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam. Perhatikan, sudah nggak mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat sudah pasti mendapatkan balasan yaitu neraka jahanam dimasukkan ke dalamnya dalam keadaan terhina dan terusir wal billah Saudaraku yang kau cintai karena Allah Azza wa Jal. Ikhlas merupakan syarat pertama dan utama agar amal kita dakwah kita infak dan sodakoh kita tenaga pikiran yang kita curahkan ilmu yang kita berikan semuanya supaya menjadi amalan yang dibanggakan di hadapan Allah Rabbul Alamin maka pertama ketahuilah ikhlas ikhlas memang sangat mudah untuk diucapkan namun sangat sulit untuk dikerjakan kalau tiga golongan tadi pertama disiksa dari kiamat dimasukkan ke dalam neraka di mana mereka adalah merupakan tonggak-tonggak dakwah ini. Yang satu adalah mujahid, orang yang menyediakan tenaga dan pikirannya untuk Islam. Orang yang menyediakan nyawanya, melayangkan jiwanya untuk Islam. Namun mereka disiksa, dimasukkan ke dalam per, per, ke neraka pertama kali oleh Allah karena tidak ikhlas. Yang kedua seorang dai, seorang ustadz yang menyampaikan ilmunya, Seorang yang membaca Al-Quran, mempelajari ilmu dalam waktu sekian lama, kemudian mengajarkan kepada, kepada manusia, disiksa oleh Allah pertama kali dimasukkan ke dalam neraka karena tidak ikhlas. Dan yang ketiga orang yang telah mengeluarkan hartanya, mengeluarkan semua uangnya untuk dakwah, untuk Islam, dan juga dimasukkan pertama ke neraka oleh Allah karena tidak ikhlas. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita satu sama lain saling mendoakan. Orang yang menyediakan dan mengeluarkan tenaga pikirannya doakan para duat agar mereka ikhlas. Doa-doa juga mendoakan mereka yang mengeluarkan harta dan pikirannya agar mereka bisa ikhlas dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala karena perkaranya lebih berat di akhirat. Tidak sekedar di dunia ini satu sama lain mengatakan dia tidak ikhlas. Mari hadis ini merupakan pelajaran yang harus kita ambil masing-masing sehingga Muawiyah radhiyallahu taala anhu beliau pingsan ketika membaca hadis ini. Beliau pingsan ketika mendengar hadis ini dan beliau membacakan ayat Allah سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka akan kami penuhi di dalamnya, tidak sedikit pun dia merugi. Namun mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali adalah neraka. Dan wahabi ma dan merugilah serta gugurlah apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Wabatilum makanu ya'malun dan batallah semua perbuatan yang dikerjakan dalam kehidupan dunia ini. Sungguh persoalannya bukanlah semudah yang kita lihat. Oleh karena itu kita mendoakan satu sama lain saling mendoakan. Agar masing-masing kita semua amal kita ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berjuang dengan tenaga dan pikirannya. Mendoakan doa-doa para ustadz sehingga apa yang dilakukan mereka bermanfaat baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan para doa-doa mendoakan agar mereka yang bekerja sama dalam dakwah agar mereka yang berbuat untuk Islam ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang mengeluarkan hartanya, semua saling mendoakan agar kita sama-sama diterima oleh Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disinggung oleh Allah. Qul hal lunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya. Namun mereka menyangka dan mengira dia telah berbuat kebaikan. Dia telah melakukan kesuksesan dalam dunia ini. Namun di hadapan Allah pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang mereka kumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim dengan hati yang bertauhid, dengan hati yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka perkara ini tidak semudah dan seringan di dunia yang kita lihat dan kita bayangkan. Perkaranya besar dan berat di hadapan Allah. Maka tidak ada salahnya dan ini merupakan tuntutan untuk saling mendoakan satu sama lain. Bukan malah dalil dipakai untuk orang lain. Seperti orang yang bersodakoh. Atau orang yang membantu saudaranya. Yang membantu menggunakan dalil hadis Nabi la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Sementara orang yang diberi sodakoh menggunakan dalil. Innama nut'imukum liwajahillah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan. Hanya untuk mengharap wajah Allah. Tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Maka kalau masing-masing seperti itu. Tidak akan pernah ketemu. Yang memberi mengatakan dia tidak berterima kasih. Dan yang diberi mengatakan orang itu tidak ikhlas Seandainya dibalik orang yang diberi menggunakan dalil la yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang diberi bantuan mengatakan tidak berkus bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dan orang yang memberikan bantuan menggunakan dalil. ma nut'imukum wajahillah. La nuridu minkum jaza'a wa la syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan, memberikan bantuan. Hanya mengharapkan balasan Allah tidak mengharapkan balasan di dunia atau ataupun ucapan terima kasih. Maka kalau sudah ada hal seperti ini, maka terjadilah keseimbangan. Yang satu berterima kasih, yang satunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, kaum muslimin, pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, perhatikan masalah ikhlas, Ikhlas adalah kata-kata yang singkat, sulit untuk dikerjakan, sangat mudah untuk diucapkan, sangat berat untuk dilakukan. Hanya kita bisa berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh supaya amal kita ini kita landasi dengan ikhlas. Kalau kita tidak bisa berbuat ikhlas, dibisik oleh syaitan, segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna ikhlas? Al-muallif berkata, al-ikhlas huwa tajridu qasdi taqarrubi ila Allah azza wa jal an jami'i syawaib. Ikhlas adalah melepaskan tujuan-tujuan ketika dia mendekatkan diri kepada Allah dari berbagai macam penyakit dari berbagai macam noda-noda yang bisa menodai keikhlasan. Wa qila huwa ifradullah azza wa jalla bil qasdi fit ta'at. Dan juga maknanya adalah, adalah hendaklah dia hanya tujuannya untuk Allah ketika dia melakukan ketaatan. Dan juga dikatakan huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Yaitu dia melupakan pandangan makhluk dengan senantiasa dia selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasu syartun liqabulil amal salih الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا الله عز وجل به فقال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Dan ikhlas merupakan syarat diterimanya amal soleh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada kita Azza wa Jal dengan ikhlas. Yaitu dalam firmannya surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka, mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa an Abi Umama radhiyallahu taala anhu qala جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له فعادها ثلاث مرات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه رواه النسائي وقال الباني حديث حسن وحسنه على الباني Dari Abi Umamah radhiyallahu taala beliau berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia berkata, "Bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah terhadap seseorang yang dia berperang yang ingin mendapatkan upah dan ingin mendapatkan nama, bagaimana dengan dia?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dia tidak mendapatkan sesuatu." Penanya mengulangi sampai tiga kali beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang sama. Dia tidak mendapatkan sesuatu. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amal kecuali amal tersebut ikhlas dan mengharapkan wajah Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dihasankan oleh Syekh Al-Albani. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في في حجة الوداع نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فرب حامل فقه ليس بفقيه ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين waluzumu waluzumu jama'atihim rawahu Tirmidzi hadis hasan sahih dan disahih oleh Al-Albani dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda dalam haji wada sungguh bagus bagi seorang yang mendengarkan ucapanku dan dia menjaganya atau menghafalnya berapa banyak orang yang membawa fikih tapi dia tidak fakih. Dia hafal hadis, hafal ayat, namun dia tidak faham. Ada tiga orang yang atau tiga perkara yang tidak ada dalam hati orang beriman. Tidak perkara yang terhindar dari hati orang beriman yaitu ikhlas dalam beramal untuk Allah. Yang kedua memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah senantiasa dia melazimi jamaah yaitu tidak melakukan perpecahan, tidak keluar dari pemerintahan yang sah. Wal makna anna hadhihi salasah tastaslihu bihal qulub faman takhallaqa biha tahura qalbuhu minal khiyanah wad daghal barang siapa yang bahwa tiga perkara ini membuat hati seseorang menjadi baik dan barang siapa memiliki tiga perkara ini menghiasi hatinya dengan tiga perkara ini maka hatinya bisa bersih dari khianat bisa bersih dari rasa dengki dan bersih dari kejelekan ولا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص لقول الله عز وجل إلا عبادك منهم المخلصين dan seorang hamba tidak akan bisa terhindar dari syaitan kecuali orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, kecuali hamba-hambamu mereka-mereka yang ikhlas. Maka orang yang ikhlas syaitan akan lari. Syaitan akan menangis. Karena apa? Karena tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas. وروي أن أحد الصالحين كان يقول نفسي يا نفس أخلصي تتخلصي dan diriwayatkan bahwa ada salah seorang yang soleh beliau mengatakan kepada dirinya wahai jiwaku ikhlaslah dengan demikian kamu bisa bebas. Wa kullu haddun min hududid dunya tastarihu ilaihi nafsu wa yamilu ilaihi alqalbu qalla am kathur idza tatarraqa ila al-amal taqduru bihi safwuhu wa zala bihi ikhlasuhu. Maka setiap bagian dari bagian dunia ini atau kenikmatan-kenikmatan dunia ini di mana masing-masing jiwa senang, merasa nyaman dengan kehidupan dunia ini, hati senantiasa condong kepadanya sedikit atau banyak apabila hal tersebut masuk kepada suatu amal yang seharusnya untuk Allah Subhanahu wa taala kemudian masuk kepadanya meskipun sedikit bagian dari dunia di mana jiwa dan hati senantiasa condong kepadanya, maka akan bisa mengotori amal tersebut dan bisa melepaskan keikhlasan. Wal insan murtabitun fi hududihi munghamisun fi syahwatihi qallama yanfaqu fi'lun min af'alih wa ibadatun min ibadati an hududin wa agradin ajilatin min hadhil ajnas dan seseorang terikat dengan ikatan-ikatan dunia, tenggelam dengan kehidupan syahwat dunia. Sedikit orang yang lepas perbuatannya dari hal tersebut dan juga ibadah-ibadahnya dari tujuan-tujuan dunia. Falidhalika kila. untuk itu diucapkan dikatakan man salimalahu min umri lahzatun wahidatun khalisatun liwajahillah naja. Barang siapa yang umurnya satu detik pun selamat dari kehidupan dunia, tujuan dunia ketika dia beribadah untuk Allah, dia ikhlas, maka dia beruntung dan selamat. Wadhalika li'izzatil ikhlas. وعسر تنقية القلب عن الشوائب فالإخلاص تنقية القلب من الشوائب كلها قليلها وكثيرها حتى يتجرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيه بعث سواه وهذا لا يتصور إلا من, حب من محب لله مستغرق الهم بالآخرة أو مستغرق الهم بالآخرة بحيث لم يبقى لحب الدنيا في قلبه قرار فمثل هذا لو أكل أو شرب أو قضي حاجته كان خالص العمل صحيح النية ومن ليس كذلك فبابه الإخلاص مسدود عليه إلا على النذور Dengan demikian karena mulianya ikhlas dan sulitnya hati untuk bersih dari penyakit-penyakit tersebut, maka ikhlas merupakan pembersihan hati dari perkara yang menodai semuanya sedikit maupun banyak. Sehingga tujuan bertakarub kepada Allah bisa lepas dari segalanya kecuali yaitu ikhlas. Dan hal ini tidak mungkin terjadi, sulit terbayangkan, la yutasawwar kecuali min muhubbin lillah kecuali muncul dari orang-orang yang cinta kepada Allah. Tidak mungkin orang itu bisa berdakwah karena Allah kecuali dia karena cinta kepada Allah, cinta kepada Islam. Tidak mungkin dia keluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah kecuali muncul keikhlasan itu dari orang-orang yang mencintai Allah kalau dia tidak mencintai Allah dalam beramal, tentu dia memiliki tujuan-tujuan yang lain. Kalau dia memiliki tujuan yang lain, maka bisa jadi dia mendapatkan itu dan bisa jadi dia tidak mendapatkannya. Sebagaimana semua Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin bahwa ada orang yang tidak ikhlas yang satu mendapatkan apa yang diinginkan, yang lain tidak mendapatkannya. Yang satu mendapatkan sebagian dari yang diinginkannya, tidak diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini akan muncul dari orang-orang yang memiliki perhatian dengan kehidupan akhirat. Dan dia tidak menyisakan sedikit pun dalam hatinya tempat untuk urusan dunia. Seperti kalau dia makan atau minum atau buang hajat sampai perkara yang mubah pun. Karena innamal amalu bin niat wa innamal likulli imri'in ma Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan masing-masing orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Maka kalau dia melakukan perkara-perkara yang mubah seperti makan, minum selama dia dalam keadaan biasa, tidak dalam keadaan darurat, kalau darurat wajib bagi dia makan. Maka seperti minum, mandi, makan dan lain sebagainya perkara yang mubah kalau dikerjakan tidak mendapatkan pahala, kalau ditinggal tidak mendapatkan dosa. Namun bagi orang-orang muhibbun lillah. Mustariqul hammi bil akhirah. Orang-orang yang mencintai Allah. Dan sedang tiasa waktunya tenggelam dengan kehidupan akhirat. Maka dia tidak ingin rugi. Meskipun perkara yang mubah. Dia niatkan untuk Allah. Dia makan, pilih makanan-makanan yang baik. Untuk agar badannya bisa sehat sehingga dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan amal ibadah kepada Allah karena niatnya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali orang-orang yang cinta kepada Allah. Kalau dalam perkara yang mubah dia hitung dan dia pikirkan, dia niatkan untuk Allah, apalagi perkara-perkara yang seharusnya dia takarrub hanya kepada Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin tidaklah mereka mereka itu diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas maka sungguh berat yang namanya ikhlas sungguh berat yang namanya kita beramal hanya untuk Allah yang diharapkan kepada kita adalah ikhlas meskipun amal tersebut kecil dan remeh, tidak dianggap, tidak dihitung oleh manusia, namun menjadi besar dan berharga di hadapan Allah. Sebagaimana Abdullah bin Barak mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an niyah Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an niyah Abdullah ibn Mubarak beliau mengatakan berapa banyak amal perbuatan yang kecil dan remeh tidak ada tidak ada harganya tidak dipandang oleh manusia mungkin dia dalam dakwah hanya mengambil bagian menyebarkan brosur mengambil dari bagian dakwah hanya bersih-bersih tidak dianggap oleh manusia namun menjadi besar dan agung di hadapan Allah karena niatnya. Warubba amalin kabirin tuzaghiruhu an Dan berapa banyak amal perbuatan yang besar, yang bergengsi, bernilai di hadapan manusia. Namun tidak ada artinya dan tidak ada manfaatnya sedikit pun sedikit pun di hadapan Allah. Karena apa? Karena niat maka saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal sekali lagi kata-kata ikhlas sangat mudah untuk kita ucapkan dan sangat sulit untuk kita kerjakan. Abdurrahman bin Mahdi beliau mengatakan, kalau seseorang mau menulis kitab, hendaklah dia menulis mendahului dengan kitab babun niyah, yaitu hadis Umar wa Khattab innama la'amalu bin niyat wa innama likullim imri'in Sesungguhnya amal perbuatan itu karena niatnya dan akan dibalas sesuai dengan niatnya. Dan kita lihat kitab-kitab para ulama di antara yang sesuai Bukhari Beliau memulai dengan hadis tentang ikhlas, tentang niat. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadus Salihin memulai dengan hadis niat yaitu innamal a'malu bin niat dan juga dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah Asyuti dalam ja Al-Jami al saghir demikian juga dengan Al-Imam Al-Baghawi dalam syarhus Sunnah maka kita perhatikan banyak para ulama besar mereka yang berjasa untuk umat ini memiliki perhatian yang sangat penuh, perhatian yang sangat besar karena mereka benar-benar memahami kedudukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka memulai kitabnya dengan babun niyah yaitu al-innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu dibalas sesuai dengan niatnya. agar ketika membuka lembar demi lembar ingat bahwa menuntut ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bi'aradan min min ad-dunya la lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang belajar ilmu yang seharusnya dia mengharap wajah Allah dan dia tidak tidak belajar ilmu itu kecuali dia mengharapkan bagian dari kehidupan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bau sorga dari kiamat. Tidak mendapatkan bau surga. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma liyumari bihi as-sufaha yujari bihi al-ulama." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh atau dia untuk menyaingi para ulama atau dia au yasrifu bihi wujuhun nas ilaihi adkhalahun nar adkhalahullahu annar barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh atau untuk menyaingi para ulama atau agar manusia wajahnya berpaling kepadanya maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka wal billah hadisnya hasan dihasan oleh Sa'al Albani kaum muslimin, saudaraku yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan pintu pertama ini sebelum kita membuka apa saja ikhlas karena Allah supaya kita merugi, tidak merugi. Pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Kemudian al-muallif berkata, "Wa kama anna man ghalaba 'alaihi hubbullah wa hubbul akhirah" فاكتسبت حركته الاعتيادية صفة همه وصارت إخلاصا فالذي يغلب عليه نفسه الدنيا والعلو والرياسة وبالجملة غير الله اكتسبت جميع حركته تلك الصفة فلا تسلم له عبادة من صوم wa salatin wa ghairi dzalika illa nadira. Barang siapa yang cintanya kepada Allah mengalahkan dirinya, mengalahkan cintanya kepada dunia dan cintanya kepada akhirat mengalahkan dirinya dengan dunia, maka akan dinilai semua gerakan-gerakan yang dimiliki dan menjadi ikhlas. Dan orang yang Kehidupan dunia, dunia mengalahkan dirinya. Kemudian dia menginginkan al-ulu, yaitu kemuliaan atau riasa atau kedudukan atau selain Allah, maka semua gerakan-gerakannya dengan sifat-sifat tersebut, maka tidaklah selamat baginya ibadahnya, baik puasanya, solatnya, dan yang selain lain sebagainya, kecuali sedikit saja. فعلاج الإخلاص كسر حدود النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب فإذ ذاك يتيسر به الإخلاص وكم من أعمال يدعب الإنسان فيها ويظن أنها خالص لوجه الله ويكون فيها من المغرورين لأنه لم يرى وجه الآفة Obatnya ikhlas. Agar kita bisa ikhlas adalah kita melepaskan atau kita menghancurkan tujuan-tujuan pribadi, yaitu dari tujuan dunia, serta memotong ketamaan tentang dunia. Kita lemparkan ketamakan kita terhadap kehidupan dunia, dan kita lepaskan semuanya itu untuk kehidupan akhirat, di mana hati bisa menang dalam hal ini sehingga dengan demikian sangat mudah baginya untuk bisa masuk sifat ikhlas. Berapa banyak orang yang berpayah-payah dalam berbuat dan dia menyangka bahwa dia telah ikhlas karena Allah, namun dia terkecoh karena apa? Karena dia tidak melihat perkara-perkara yang bisa melenyapkan amal perbuatannya sebagaimana kama hukiyaan an, an ba'dihim sebagaimana telah diceritakan dari sebagian mereka annahu kana yusalli daiman fi safil awal fata'akhkhara yawman anis shalah فصلى في الصف الثاني فاعترته خجلة من الناس حيث رآه في الصف الثاني فعلم أن مسرته وراحة قلبه من الصلاة في الصف الأول كانت بسبب نظر نظر الناس إليه وهذا دقيق غامض قلما تسلم الأعمال من أمثاله وقل من ينتبه له إلا من وفقه الله تعالى والغافلون عنه يرون حسناتهم يوم القيامة سيئات وهم المقصودون بقوله تعالى وبدا لهم من الله ما لهما ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا Sebagaimana telah diceritakan dari sebagian salafus soleh bahwa ada orang yang senantiasa sholatnya di sop yang pertama. Kemudian satu hari dia terlambat sholat sehingga dia mendapatkan bagian pada sop yang kedua. Kemudian tiba-tiba datang rasa malu kepada manusia karena orang-orang melihatnya berada pada sop kedua. Maka dia tahu yang membuat dia senang dan hatinya merasa tentram ketika dia sholat berada pada sepertama sebabnya tidak lain karena pandangan manusia dan hal ini sungguh sangat dalam dan dalam sedikit orang yang amal-amal perbuatan yang selamat dari yang semisalnya dan sedikit orang-orang yang perhatian kepadanya kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi taufik oleh Allah sehingga amal yang kita lakukan ini tidak menjadi sia-sia. Salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, uang, harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, semuanya bermanfaat di sisi Allah. Dan orang-orang yang lalai dari itu melihat, mereka melihat kebaikannya pada kiamat seber, sebagai kejelekan dan tidak ada manfaatnya sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 47 48 telah jelas Allah menjelaskan kepada mereka <clears throat> telah, telah jelas bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka perkirakan dahulu yaitu dijelaskan kepada mereka kejelekan-kejelekan apa yang mereka lakukan dan juga firman Allah dalam surah Al-Kahfi yang kami bacakan di depan Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala ضل dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna Katakanlah akan kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya di dunia yaitu orang-orang yang menyangka dia telah berbuat baik dalam kehidupan dunia padahal mereka telah sesat dan tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat ikhwan fiddin, kaum muslimin, saudaraku yang aku cintai demi Allah, ini perkara yang besar dan berat. Para ulama memberikan perhatian sangat besar sehingga kita termasuk orang-orang yang ikhlas Jangan sampai sia-sia apa yang kita lakukan, tenaga yang kita curahkan, pikiran yang kita keluarkan, uang yang kita infakkan, ilmu yang kita berikan, dan ilmu yang kita pelajari. Jangan sampai menjadi sia-sia di hadapan Allah, karena kehidupan yang sementara, karena kehidupan dunia yang fana, yang semuanya akan ditinggalkan, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang menjadi kajian kita sore ini benar-benar menjadi pembuka bagi kita untuk melangkah pada langkah-langkah berikutnya. Senantiasa kita ingat bahwa kita berbuat yang melihat adalah Allah dan menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita kajian kita. Wallahu a'lam Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfuz Hafizahullah taala berkenaan dengan tazkiyatun nufus dan secara panjang lebar kita menyimak berkaitan tentang keutamaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita angkat telepon yang pertama. Ustaz, sudah ada yang masuk? Ya, Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak di mana? Halo. Iya. ya. silakan ya, Pak. Iya, dengan, dengan siapa? Bapak Baidul. Di mana Pak? Di Kebaran Baru Jakarta Selatan. Ya, silakan Pak. Ini kami mau nanya ke kepada Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini mau nanya Pak Ustaz, kalau kita eh, berzikir kepada itu pakai tasbih termasuk eh, bidah juga Pak Ustaz. Terus ya. yang kedua, eh, selalu kalau kamu mau kami mau salat selalu dapat gangguan dari setan kayaknya itu Pak Ustadz. Jadi bagaimana caranya biar hati tetap ingat kepada Allah Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa uh, dengan tasbih atau dengan batu-batu atau dengan apa saja itu tidak pernah dilakukan oleh salafus soleh. Bahkan ketika Abu Musa al-Ashari bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma beliau melihat sekelompok orang yang bertasbih, bertahlil, sabbihumia humia dengan batu-batu, beliau mengatakan, hitunglah kejelekan-kejelekanmu. Artinya di sini tidak pernah ada dengan menghitung itu. Allah Ta'ala yang menghitungnya. Kemudian ketika kita berwirid dengan jari-jari kita menghitungnya. Lalu yang kedua adalah Bagaimana kita menjaga agar kita beramal, senantiasa hati kita dijaga oleh Allah. Pertama kita mohon, tentu saja berdoa kepada Allah karena doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Yang kedua, kita mohon kepada Allah dengan doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah ya muqallibal kulub sabit qalbi ala dinik wahai zat yang membolak-balik hati maka tetapkan aku di atas agamamu yang tadinya ikhlas kemudian tidak ikhlas ini kita mohon kepada Allah karena hati berada di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala kapan beliau dia balik maka terbalik oleh karena itu kita senantiasa minta kepada Allah Kemudian doa yang lain sebagaimana diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Allah kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tahu dan aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Di antaranya syirik yang kita tidak tahu adalah syirik kecil yaitu tidak tidak ikhlas atau ria, pengin pujian dan seterusnya. Ya. Allah alam. Baik. Demikian Bapak jawabannya dan kita angkat kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa Ibu di mana? Umur eh, Azan. Di mana Umur Azan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, eh, Ustaz, saya mau nanya, boleh ya, tidak iya, Ustaz ya, Bu, ya, bila kita tidak ikhlas jikalau kita tahu uang uang yang kita sedekahkan kepada pengemis itu dipakai buat merokok. -hmm. Ya itu aja Ustaz. Terima ya. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Pertama, kalau kita tahu bahwa bantuan yang akan kita berikan kepada orang itu dipakai untuk perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah, maka kita tidak boleh memberinya. Sebab Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bekerjasamalah kalian dalam perkara kebaikan dan takwa, jangan bekerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan. Kalau memang kita tahu dari awal. Akan tetapi kalau kita tidak tahu dari awal, ya dan kita uh, eh, husnudzan kemudian don, zon kita mengira bahwa hal tersebut untuk kebaikan maka itu tidak mengapa ya dan kita ya sudah sudah kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal kita Ya. Adapun kalau kita sudah tahu dari awal dipakai kejelekan, maka kita ikut andil dalam perbuatan itu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan bekerja sama untuk perbuatan jelek, perbuatan dosa dan permusuhan. Misalkan untuk minum minum keras, maka tidak boleh. Allahu a'lam. Baik, kita kita akan kembali dari pesan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya istri Anda telah selingkuh dengan teman dan mereka telah melakukan suatu dosa besar. Sekarang istri Anda sudah bertaubat dan anak telah memaafkan. Akan tetapi rasa dendam di hati terhadap teman yang dia tidak minta maaf dan tidak melakukan upaya taubat masih uh, eh, Anda rasakan. Bagaimana untuk menghilangkannya, Sah? Dan bolehkah kita bersikap lebih daripada itu? Ya. Jazakallah khair. Anak Allah, semoga Allah memberikan pertolongan kepada Anda. Ini merupakan musibah yang sangat besar, ya musibah yang sangat besar yang terjadi di kalangan kaum muslimin sampai seorang istri berzina dengan orang lain wal billah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah termasuk juga seorang suami berzina dengan orang lain maka sebelum saya jawab pertanyaan itu saya jawab dulu pertama sebagai kepala keluarga kita kepada semua pendengar roja yang dimuliakan Allah ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sadun lid ah, ya karena sadun lid untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan karena dalam pepatah dikatakan uh, eh, al wiqayah khairu al ilaj yaitu melindungi lebih baik daripada mengobati Nabi saw bersabda salatun la yadkhulul jannah wa la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah al aq walidayh wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbitu birrijal wad dayyuth tidak tiga orang yang tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan tidak dilihat dengan pandangan rahmat nanti dari kiamat. Yang pertama adalah anak durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga adalah ad-dayyus. Ad-dayyus ialah alladzi la yugharu ala ahlih. Orang yang tidak memiliki kecemburuan kepada keluarganya tidak memiliki kecemburuan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Mereka tidak menjalankan perintah Allah, seorang bapak, seorang ayah, sebagai kepala keluarga, dia tidak pernah merasa tersentuh, tidak pernah merasa ada sesuatu yang ganjil pada mereka, pada dirinya, maka ini termasuk ad-dayus. Ad-dayus ini nantinya tidak akan bisa mencium bau surga. Maka banyak terjadi karena perkara tersebut, terjadilah perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Anak meninggalkan sholat, istri meninggalkan sholat, bahkan terjadi apa yang tadi disebutkan wal iyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Dan kalau terjadi seperti itu, pernah terjadi pada zaman Nabi, ada seorang sahabat yang datang kepada beliau, bahwa istrinya la tarudda yadallamis tidak pernah menolak tangan yang menyentuh. Maka di sini para ulama banyak banyak tafsir. Ada yang mengatakan berzina. Ada yang mengatakan ya sentuhan biasa. Ada yang mengatakan yang lain, makna yang lainnya. Maka ketika Nabi ditanya hal itu, beliau menyuruh ya talaklah istrimu itu, ceraikan. Aku masih mencintai dia. Ya sudah kalau masih mencintai dia ya tak pertahankan. Nah seperti itu. Artinya kalau sudah berbuat begitu, ya berhak untuk ditalak eh, ditala ya. Dan kalau masih mencintainya, ya, mau bertobat dan seterusnya dan masih mencintainya, ya silahkan ya. Itu. Adapun bagi yang yang e, melakukan ya, ketahuilah bahwa dalam ayat disebutkan, tapi ayat ini mansuh mansuh ayatnya dihapus namun hukumnya tetap berlaku. Ya. Az-zani wa zaniyatu farjumuhuma al-battah. Asy-syaikh wa syaikhatu uh, orang yang berzina, laki perempuan ya. Maka rajamlah keduanya. Hadis ayat ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an tapi mansukhah namun hukumnya tetap berlaku. Namun karena hukum di dunia di kita tidak dijalankan maka tidak boleh seseorang menjalankannya kecuali harus pemerintah yang memiliki kekuasaan. Demikian. Dan apa sikap dendam yang terus berkum, menggelora di hati ini bagaimana cara menghilangkannya Ya. ya kalau anda sudah mau menerima istri kembali, semoga Allah memberikan pertolongan kepada anda semua. Maka ya konsekuensinya adalah kita mohon ampun kepada Allah atas kelalaian kita, ya. Adapun rasa dendam yang ada pada orang itu yang memang seharusnya ada cemburu seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jangankan sampai istri berselingkuh, berzina dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ya. Ini sudah di luar uh, kemampuan kita ya untuk kita memiliki rasa benci dan seterusnya. Ya. Semoga Allah memberikan bantuan kepada Anda dan berdoalah mohon kepada Allah supaya hati bisa tenang dan kalau memang masih mencintai istrinya maka binalah dengan baik, binalah dengan benar, mohon kepada Allah petunjuk ya. Dan mohonlah kepada Allah suruh kepada istri bertobat benar-benar dengan tobat dan nasuha. Dan kalau terjadi seperti itu, jangan dipertahankan. Ya, dunia masih luas. Ya. Maukah kita nanti bertanggung jawab di hadapan Allah? Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Semoga Allah memberikan bantuan. Ya pendengar ujian yang dilakukan subhanahu wa ta'ala Kita akan angkat kembali Kita ya, masih ada waktu sekitar 5 menit Kita akan angkat di 8236543 Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Budi Pak Budi. Eh, Pak Budi di mana Pak Budi? Di Pondok Bambu Baik silakan Pak Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, jadi begini ya, Budi. ikhlas Pak Ustaz ya. Iya Pak Budi. Anak sudah menikah 5 tahun. Iya. Nah, pada Allah belum diberi rezeki anak. Iya, iya. Nah, anak juga tawarin ke istri, adut, tapi apa namanya istri nggak mau gitu. Iya, iya. Mintanya cerai gitu ya. Mm -hmm. Walaupun udah anak beri pengarahan mengenai syariat ini pelan-pelan ya. Iya. Uh, yang anak tahin apakah anak harus ikhlas atau bagaimana saja ya, baiknya gitu hmm. Iya. apa ikhlas maksudnya hmm. Iya. mengharap itu Allah walaupun nanti sampai tua nggak diberi anak tapi yeah. karena apa istilahnya alhamdulillah khair orangnya untuk yeah, yeah. dengan dakwah pun baik gitu loh yeah, yeah, yeah. gimana Ustaz? Yeah. Jazakallah khairan. Iya. Wa iyyakum ya, pertama uh, apa namanya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kepada kita ini semuanya. Ya, inna, inna Allah kata ba'ala maqadirul khalaiqi qabla an yahluqus samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Bahwa Allah telah mentakdirkan takdir makhluk-makhluk ini 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rawahu Muslim. Kemudian bagi seseorang yang menikah sekian lama dan sudah berusaha berdoa kepada Allah, kemudian tidak diberikan keturunan, lalu ingin menikah lagi, maka hukumnya ya, jangankan belum punya anak, meskipun sudah punya anak kalau mau ta'addud enggak ada masalah. <laughs> Asalkan eh, dia bisa berbuat adil ya. Sebagaimana Allah berfirman ya, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah ya nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai dua tiga atau empat Ya, Alhamdulillah banyak para ibu-ibu sudah bisa memahami dalil ini kecuali sebagian sedikit saja insya Allah. Dan kalau kalian tidak atau khawatir tidak bisa berbuat adil maka cukup satu. Maka kalau khawatir tidak bisa berbuat adil, di sini maksudnya adil dalam masalah fisik, ya, bukan masalah hati. Kalau hati tidak bisa berbuat adil, ya. Kemudian yang kedua, ya tentu saja ini tidak perlu secara hukum tidak perlu minta izin kepada istri. Namun ya kalau itu menimbulkan mafsadah dan seterusnya dengan izin itu dengan izin menimbulkan maslahah maka kenapa tidak untuk melakukan musyawarah itu ya. Namun misalkan istri tidak mau minta cerai begini dan seterusnya ya itu haknya suami untuk melakukan itu ya dan mohonlah supaya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya istri bisa bisa legowo katanya orang Jawa, bisa nerima dalam masalah ini, tidak hanya sekedar menerima dalil tapi juga menerima prakteknya. Demikian. Baik. Demikian Pak Budi di Polit Bambu ya. Kita akan angkat kembali dari telepon bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Silakan, Pak. Saya terputus bagi para pendengar yang ingin bertanya dan baru bergabung bersama kami dalam kajian Tazkiyah Nafas pada sore hari ini. Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan dengan Di mana, Ibu? Di mana? kasih. Dengan Umi Emir. Ya, oh di Depok ya, Umi ya. Halo. Taip. Ya, silahkan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, ya, Bu. Yang mau saya tanyakan sama kepada Ustadz. Iya, Bu. Uh, bagaimana hati itu tetap istiqomah untuk ikhlas? Iya. Sebab memang ya terkadang-kadang setan itu selalu menggoda manusia yang sudah ikhlas. Betul, betul ya. Ana punya pengalaman ya waktu itu Ana mau melahirkan ya. Iya. Terus ketuban sudah pecah, perut sakit gitu. Terus hmm. Anda minta tolong sama tetangga mengantar ke klinik iya. terdekat ya karena rumahnya jarak lima hmm. rumah hmm. ya. Tapi kebetulan mungkin ada halangan beliau tidak mau mengantarkan. Iya. Uh, lalu saya cari angkutannya untuk klinik iya. diantar dengan teman. Iya. Uh, sekarang beliau itu teman itu bekerja di kantor suami saya iya. sudah dua bulan. Tapi saya terkenang selalu ketika zaman dahulu ketika susah ya yeah. Iya. uh, beliau mendiamkan kami yang sedang kesulitan yeah. dan mungkin ada beberapa hal yang saya tidak bisa ungkapkan yeah, yeah, sehingga yeah. memori saya tidak bisa untuk melihatnya iya. ikhlas yeah. bekerja dengan suami saya seperti yeah. itu yeah, yeah, yeah. Uh, sudah dua bulan saya coba bercerita dengan suami saya kalau rasanya saya ngeliat orang itu terkenang terus dengan kejadian seperti itu Ustaz jadi iya, iya. kadang-kadang yeah. ya menjadi problem ya antara saya dengan suami saya hmm, yeah. bagaimana nasihat Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Iya ini tadi yang terkenangnya itu yang membantu apa yang tidak membantu yang tidak membantu ya uh, begini pertama Ketahuilah wahai saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Membantu saudaranya beriman sebagaimana Nabi SAW bersabda Man an mu'minin kurbatan min kurabi dunya Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fi dunya wal akhirah Wa man satara musliman satarahullahu fi dunya wal akhirah Rawahu muslim Dari Abu Hurairah Barang siapa yang membantu saudaranya beriman dari urusan-urusan dunia, maka Allah akan meringankan membantu urusannya nanti di akhir di hari kiamat. Hari kiamat besar perkaranya. Perkara yang sangat menakutkan. Allah akan berikan bantuan dan bagi siapa yang membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang Islam, saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Ini uh, seharusnya satu sama lain saling ta'awun, kerjasama dalam masalah uh, kebaikan. Kemudian kalau kita melihat orang-orang yang seharusnya dia bisa membantu dan tidak mau membantu, maka kita bersabar, tidak ada jalan lain kecuali kita bersabar ya. Karena Nabi SAW juga bersabda hadis yang lemah Muslim mana kosomalun min sodakotin ولا زاد الله عبدا illa إلا عزا ومن تواضع لله رفعه رواه مسلم tidaklah berkurang harta karena disodakohkan dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba karena rasa maafnya kecuali ditambahkan dengan kemuliaan dan tidaklah orang yang bersikap tawadhu rendah hati kecuali Allah akan mengangkat derajat orang itu maka kalau kita membiarkan hati kita selalu dendam kepada orang-orang yang telah berbuat semena-mena kepada kita, sampai kapan dan sampai kapan, bahkan bisa jadi sikap dan sifat dendam yang ada dalam hati kita ini justru malah menjadi penyakit bagi kita. Seandainya kita memaafkan, walafina aninlah berikan maaf, dan insya Allah orang itu bisa berubah. Memang menyakitkan, betul-betul berat, ya dan boleh membalas sebenarnya sebagaimana Allah berfirman ah, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i la yuhibbullahu al-jahra su'i min al-qawl illa man zulim Allah tidak menyukai al-jahr su'i min al-qawli illa man zulim yaitu menampak-nampakkan kejelekan dari perkataan kecuali orang yang didolimi ya orang yang didolimi jadi boleh orang yang didolimi membalas tapi yang lebih baik adalah memberikan rasa maaf Sebagaimana hadis tadi menyebutkan wala zadallahu abdan bi'affin illa izza. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan rasa maafnya kecuali adalah memberikan kemuliaan. Coba kita pilih yang mana? Milik kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala atau kita membiarkan dan memanjakan jiwa kita dendam dan tidak berikan maaf kepada orang lain. Berapa banyak ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian, orang-orang yang uh, Rasulullah SAW memberikan maaf, karena maaf maaf beliau, orang-orang kafir juga banyak masuk Islam. Ya, demikian Allah alam. mungkin eh, pertanyaan tadi akhir dari kajian kita sore hari ini dan sebagai kesimpulan akhir yang bisa sampaikan tafadhol Ustaz. Ya. Kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini, pertama, hendaklah kita perhatikan dalam beramal yaitu syarat diterimanya amal yang pertama ikhlas dan yang kedua al-mutabaah yang insya Allah kita bahas pada Eh, pertemuan berikutnya. Kemudian ketahuilah memang ikhlas itu bukan perkara yang ringan, sangat mudah untuk diucapkan, sangat berat untuk dilakukan. Kemudian senantiasa kita berdoa kepada Allah agar kita bisa berbuat ikhlas. Lalu kalau <coughs> ada perkara yang membuat hati kita tidak ikhlas, maka segera minta ampun, mohon ampun kepada Allah dan kembali kembalikan perkara semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan oleh Allah senantiasa untuk bisa ikhlas dalam beramal. Kalau tidak, semoga Allah memberikan maaf dan ampun kepada kita karena nafsu kita ini yang benar-benar amaratun bisu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Demikian kesimpulan dari kajian ini. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.